serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Antingulan, Wulan, Eri Krisnadi sebagai Kitahim, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Suryadin Tanjung sebagai Janadusta, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Ada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Anting Wulan yang bertemu dengan seorang laki-laki yang tersesat di daerah terlarang pantai selatan. Anting Wulan kemudian mengantarkan orang itu sampai perbatasan daerah terlarang. Dan setelah itu, ia pun menuju desa Tamiang. Senja telah bertengger di langit barat. Cahayanya nampak mulai redup di aduk awan kelabu. Dan sekarang, Anting Wulan mulai memasuki desa Tamiang. Yang, baiklah. Akan kutunda dulu dua hari ini untuk bertemu dengan Sang Dewi. Aku mau tahu bagaimana sebenarnya keadaan di desa Tamyang itu. Ya, siapa tahu saja Lastri mempunyai hubungan dengan orang yang bernama Ki Kempang. Bukankah beberapa waktu yang lalu pun ia sempat membuat masalah di desa dekat kaki Gunung Salak itu? Aku masih ingat dengan peristiwa Ki Durmaya Desa ini kelihatannya sepi. Ah, itu. Ada sebuah kedai yang masih buka. Sebaiknya aku ke sana saja sambil mencari tahu bagaimana keadaan desa ini sebenarnya. Memang benar, di antara rumah-rumah penduduk yang kelihatan sepi, ada sebuah kedai yang masih buka. Anting Wulan pun segera melangkah ke kedai itu. Suasana di kedai itu kelihatan sepi, walaupun hanya ada dua orang di tempat itu. keadaan di kedai ini pun tidak berbeda dengan suasana di desa ini. Sepi dan menyedihkan. Apa sebenarnya yang telah diperbuat Ki Kempang sehingga para penduduk desa Tamyang ini seperti tidak mempunyai gairah hidup? Sambil menatap ke sekeliling isi kedai itu, Anting Wulan melangkah mendekati seorang laki-laki tua yang ternyata adalah pemilik kedai itu. Ah, uh, Bapak tua, apakah masih ada nasi dan lauk pauknya? Ah, masih, Nona. Silahkan duduk dulu. Nanti saya sediakan. Iya, Pak. Thank you. silakan Nona. Terima kasih Pak. Ah, sebentar Pak Tua, boleh saya sedikit bertanya? Oh, ada apa itu Nona? Desa ini kelihatan sepi sekali. Begitu juga dengan kedai Bapak. Ada apa sebenarnya? Oh, oh, tidak ada apa-apa Nona. Uh, sebaiknya Nona cepat-cepat menyantap makanan Nona. Setelah itu segeralah tinggalkan tempat ini. Kenapa saya harus terburu-buru Pak? Apakah kehadiran saya di kedai Bapak ini telah mengganggu usaha Bapak? Oh, bukan itu, Nona. Oh, sebentar lagi orang-orang Ki Gempang akan datang kemari. Jika dia melihat gadis cantik seperti Nona, apalagi berkeliaran dalam suasana sore seperti ini, mereka pasti mengganggu Nona. Nanti Bapak tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Nona. Bapak tidak perlu khawatir atau mencemaskan diri saya. Saya bisa menjaga diri. Pak, apakah orang-orangnya Ki Gempang yang telah membuat suasana desa ini begitu menyedihkan? Oh, maaf Nona. Bapak tidak ingin bicara apa-apa tentang Ki Gempang atau tentang orang-orangnya. Kalau Nona tidak segera meninggalkan kedai Bapak ini, oh, itu terserah Nona. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil berkata demikian, Bapak tua itu pun meninggalkan Anting Wulan yang terpaku sendirian di tempatnya. Wajah bapak tua itu kelihatan tegang, sementara Anting Wulan hanya bisa menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ada apa dengan bapak tua ini? Wajahnya kelihatan tegang, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Ah, kalau benar orang-orangnya Ki Gempang akan datang ke kedai ini, itu sangat kebetulan sekali karena aku mau tahu bagaimana tingkah laku mereka sebenarnya. Dengan tenang, Anting Wulan pun segera menyantap makanan yang disediakan oleh pemilik kedai itu. Sementara bapak tua si pemilik kedai tersebut kelihatan gelisah sekali. Tak lama kemudian, dari arah pintu kedai muncullah tiga orang laki-laki menghampiri si bapak tua itu. Oh, mereka sudah datang. Oh, ba bagaimana aku harus mengatakan pada mereka bahwa aku belum mempunyai uang? Oh, mereka pasti menyakitiku. Bagaimana kita him? Apakah kau sudah menyediakan uang untuk pembayaran hutang-hutangmu? Hmm? Anu Tuan Gorupa, saya eh, bicara yang benar kita him. Kau menjanjikan bahwa hari ini kau akan melunasi semua hutang-hutangmu. Hah? Oh. Apakah kau akan mengundurkan lagi masalah pembayaran hutang-hutangmu? Hah? Eh, ya itu Tuan Gorupa. Saya sekarang benar-benar belum mendapatkan penghasilan. Kurang ajar. eh, eh Kau berani sekali mengingkari janjimu untuk membayar hutang-hutangmu, Kitahim. Bukankah kau sudah tahu barang siapa yang gagal menepati janjinya untuk membayar hutangnya pada Ki Gempang, orang itu akan mendapat kerugian besar. Hmm? iya, tapi bukankah saya sudah membayar sebagian dari hutang-hutang saya pada Ki Gempang? Itu belum cukup, orang tua. Oh, jika kau menunda terus-menerus pembayaran hutangmu, maka bunga yang harus kau bayar akan semakin berkembang. Tahu? Dan sekarang bunga yang harus kau bayar dari hutang-hutangmu sama seperti besarnya pinjaman yang kau terima dari Ki Gempang. Oh, jadi jadi saya harus membayar dua kali lipat dari hutang-hutang saya. <laughs> Benar, Kitahim. Dan itu sudah menjadi resikomu. Begitulah kalau mau meminjam uang pada Ki Gempang. Oh, oh, kalau hutang saya semakin berlipat ganda, bagaimana saya harus melunasinya, Tuan Rupa? Tuan-tuan bisa lihat sendiri bagaimana keadaan kedai saya ini. Sudah lima hari ini sepi dan saya sama sekali tidak mempunyai pemasukan. Aku tidak uh, mau tahu, Detik. Ah. Yang penting sekarang bisa bayar atau tidak. Benar, Kakak. Kakang. Kita him. Kalau kau tidak mau bayar, maka kau harus segera mengosongkan kedai ini. Dan kedai ini berarti telah menjadi milik Ki Gempang. Ah, jangan, kalian tidak bisa begitu. Hutang-hutangku tidak seberapa besarnya. Hutang-hutangmu memang tidak seberapa besarnya. Tapi bunganya cukup besar. Bahkan melebihi hutang-hutang yang harus kau bayar. Sudahlah, sekarang kau mau bayar atau tidak? Kalau tidak, cepat kosongkan kedai ini. Oh. Iya, kalau kau tidak segera mengosongkan kedai ini, maka kau akan merasakan akibatnya. Tunggu dulu. Tiga orang laki-laki anak buah Ki Gempang ini terkejut begitu melihat Anting Wulan melompat berdiri di hadapannya. Ketiganya pun segera menarik nafas tegang. Kalian tidak bisa bertindak seenak seperti itu. Bersikaplah secara jujur. Kalau memang si bapak tua ini mempunyai hutang pada majikan kalian, biarkan dia membayar sesuai dengan hutang yang dipinjamkannya. Kenapa harus ada bunga yang berlebihan seperti itu? Hei, siapa kau Nona? Kenapa tiba-tiba kau turut campur dengan urusan kami? Ha? Aku cuma seorang petualang <laughs> yang kebetulan singgah di tempat ini. Cantik juga parasmu, Nona. Kakang Guropa, hmm. sungguh disayangkan sekali kalau kita biarkan begitu saja wanita cantik seperti ini. <laughs> Benar. Kupikir juga begitu. Eh, <laughs> Siapa namamu, Nona? Jangan coba macam-macam denganku, Kisanak. <laughs> Galak juga kau, Nona. Kalau kulihat dari caramu melompat, ha? Ah, sepertinya kau mempunyai kepandaian yang lumayan. Oh, Kekarian, kalian jangan ganggu wanita itu. Urusan kalian hanya denganku saja. Tutup mulutmu orang tua keparat ya. Bukankah kau tidak bisa membayar hutang-hutangmu, ha? Eh? Sekarang kita tidak perlu berurusan lagi karena kau harus segera meninggalkan kedai ini, tahu? Menyingkirlah. Sekarang aku sedang tertarik dengan wanita cantik ini. Ya. Tubuh si bapak tua pemilik kedai itu pun terhempas ke dinding kayu setelah didorong dengan kuat oleh Goh Rupa. <laughs> Nona, sebaiknya kau tidak usah turut campur dengan urusan kami. <laughs> kau terlalu sayang untuk kami kasari. Eh, bagaimana kalau kau ikut kami? Jangan terlalu banyak tingkah di <laughs> depanku. Lebih baik Segeralah tinggalkan kedai ini. Kalian hanya begundal-begundal di kempang yang rakus dan mau bertindak seenaknya. Oh, keparat! Deh, mulutmu lancang sekali wanita jalang. Kakang Garupa, hmm. lebih baik kita sergap saja wanita ini. Bikin dia tidak berdaya. ya kita memang akan membuatnya tidak berdaya. Kita cicipi dagingnya yang empuk itu beramai-ramai. Ayo tangkap! Tunggu di luar kopi sanat. Anting Wulan kemudian melompat menerobos jendela kedai itu. Dan ketiga anak buah Ki Gempang ini pun segera mengejarnya dengan hati yang geram. Jangan coba-coba bertingkah kau pengecut, eh wanita kelarat! Hipnya, ayo ke rumah! Ayo, ayo, ayo, ayo. Aku rasa disinilah tempat yang tepat untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Bagus. Rupanya kau cukup mengerti apa yang kami inginkan. Nah, serahkanlah dirimu sekarang juga. Benar. <laughs> serahkanlah dirimu sebelum kami terlanjur bertindak kasar padamu. Mungkin kami bertiga akan memaafkan kata-kata kasarmu tadi Kalau kau mau menyerahkan diri Menyerahkan diri? Iya Kalian pikir aku ini apa? <laughs> Sungguh memalukan sekali tingkah-tingkah bekundal begundalnya Ki kempang. Begitu mudahnya menuduh orang bersalah Tanpa mengetahui apa kesalahannya Sudahlah, percuma Kalian tak akan mampu melawanku Bangsat! Besar kepala juga kau keparat Kakang Garuba, Ayo kita tangkap wanita ini. Yeah! Yeah! Yeah! kaki Gempang ini menyerang Anting Wulan dengan karangnya. Namun serangan ketiga orang ini dapat dilayani dengan mudah oleh Anting Wulan. Sementara itu kita him si pemilik kedai itu, memandang kagum melihat kehebatan Anting Wulan. tidak kusangka, ternyata wanita itu seorang pendekar yang hebat. Sepertinya tiga orang anak buah Ki Gempang itu tidak sanggup melawan wanita itu. Oh, sungguh hebat sekali. Tapi oh, bagaimana nanti jadinya seandainya ketiga orang anak buah Ki Gempang ini dapat dijatuhkan? Oh, buntutnya pasti bisa panjang dan aku pasti akan lebih celaka dari ini. Oh, kenapa bisa jadi begini? Kisana, aku rasa sudah saatnya kalian meninggalkan tempat ini. Nah, rasakanlah ini. aduh! Hanya dengan tiga kali pukulan saja, tiga orang anak buah Ki Gempang ini pun tersungkur semuanya. Ketiganya tidak menyangka kalau mereka dapat dirobohkan dengan mudah oleh seorang wanita. Ternyata wanita ini hebat sekali, Kakang. Bagaimana? Eh, Apakah kalian masih penasaran terhadapku? Eh, eh. Ayo bangun! Iya, Dan segeralah tinggalkan tempat ini. Sampaikan pada Ki Gempang. Jangan bertindak sewenang-wenang terhadap warga desa yang lemah. Kurang ajar. Tunggulah akibatnya nanti wanita jalang. Kau pasti akan menyesal. Ayo, jangan dusta. Uh, Iya kakak. Ayo. Oh, iya. Jadi begitulah sikap anak-anak buah Ki Kembang. Mereka bertindak seenaknya terhadap warga desa yang tidak mampu. Sepertinya warga desa ini perlu bantuan untuk menghadapi Ki Kembang. Oh, terima kasih atas bantuan Nona. Oh, tapi keadaannya pasti akan lebih jelas Jepang pasti tidak suka terhadap tindakan Nona tadi. Dan dia pasti akan mengirimkan orang-orangnya lebih dari sepuluh orang. Oh, bagaimana ini Nona? Seperti baru tersadar dari tindakannya, Anting Wulan segera menarik nafas panjang sambil menatap dengan perasaan iba pada si bapak tua pemilik kedai itu. Nah, saudara pendengar, benarkah Ki Gempang akan mengirimkan orang-orangnya untuk menangkap Anting Wulan untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.